Dalla biwujudi asari ala wujudi asma'i wa biwujudi asma'i ala subuti awsofi wa bi subuti awsofi ala wujudi dhati Id mukhalun ayyakumal wasfu binafsi Dalla gawe petunjuk sapa Allah taala. Dalla gawe petunjuk sapa Allah taala diwujudi asari kelawan wujud anane asar, anane labet-labet ciptaane Allah. Dalam nunjukna sapa Allah taala diwujudi asari iklan wujud anane labet-labet kekuasaane Allah to fi'line Allah. Ini wah terus ini Quran fangzur ila asari rahmatillah. Asar iku bekas utawi ya sapa ek kados tanah berdiinjek terus bekas injekan wong Arab dari nopo? Asar. jadinya hikam apa yang ngendikan ngeten, hikam apa pengendikan ngeten. Kadang anak ikhya itu ora alim. Sajane Allah kepengin pertunjukan nak nasab itu tidak maksa Tuhan, tidak bisa maksa Tuhan. Nak anak eh orang alim kudu alim. Ana anak wong suge uripe kangelan, era eh, putus wis buruh wong. Mergo Allah ora iso dipeksa nak anak orang suge kudu tapi kadang Allah itu gaya pertunjukan sing sunnatullah. Umumnya anak wong alim ya alim, umumnya anak wong suke ya suke, umumnya wong ayu sing seneng ya ake. Tapi kadang Allah gaya pertunjukan sing sebaliknya kate. Ono perawan ayu rapa ayu rabi sing elek kawin biru. Cangguan teng rapa ayu rabi sing elek. Nah, semua pertunjukannya Allah sing beda-beda ini mau nunjuk. Nona Allah disifat kohar, Allah raiso di atur. Nah, jadi ono putu kiai alim apal Quran, terus rapati alim. Nah, awal Allah kepengin nunjukno nek nah, Allah ora kena diatur nasab. Tapi masyarakat malah mencibir putune wong alim gak ngalim. Malah keliru Allah dia pertunjukan kok malah oleh no, kok malah. Paham sih maksud. Jadi semua asar sing terjadi iku bukti min asari kudratihi. Kabeh iku asar kudroya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh nabi, coro lahir di anak Kanan. Nabi Ibrahim nabi cara lahir di bapak sinten Azhar Nabi Muhammad kekasih Allah cara lahir di paman Abu Lahab. Kita ora roh di intinya Intine nunjukno tidak semua yang diinginkan Nabi kesampaian. Kudune Nabi Muhammad paling berkeinginan adalah Abu Lahab iku mau piye-piye paman kandung. Abu Jalak paman Adoh, paman misanan beminduana Abu Lahab rak paman apa? Cer paman kandung. Thalib yang ngalami ngoten. Sampai Nabi dari pengeran inna kala tahdi man ahbabta walakin wa yahdi mayasa. Nabi sebagai manusia ingin pol wis jenenge wasi. no dipasut-pasutno jenenge Qatilu Hamzah. Nabi tentu buatan kenal jenenge wasi, tapi Nabi maksud maksud kau Qatilu Hamzah, wong sing mateni Sayyid Hamzah. Tapi Nabi ketika sering maksud no malah ayat turun laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Mat kowe iku ora pangeran, sing aku. Kowe ora iso intervensi aku di sing perlu tak sepuro, ndi sing perlu tak siksa. Iku urusanku, iku ora wilayah. Delalah malah wahsi diparingi lima, Piye ge jaja? Lane bangun sering nak ngendikan teng kula. Kowe geman nyiri santri, kadang santri sing mbok senengi ra dadi wong. Sing ra pati mbok senengi dadi wong ya pangeran. Ora kiai-kiai bodoh sing tak senengi manfaat yang tak senengi ora manfaat iku amatir gitu. Wong kok iso ngaji, gitu. kiai sing ngene iku ora pati iso napa ngaji. Kaya apa gedinge nabi ne wasi. Tapi malah diparingi gitu. Wis ngono pangeran. Laisa laka minal amri Nah urusan pangeran tetap ya falu maya sa, ya fa'alu mayuri. Lagi kita ora tau roh. Sing cerita paling ngeri ini ya gue gemes bah, tenggine sokai muslim. Wonten preman, wonten tiang sujud. Tiang sujud. Wong soleh sujud, diinjak be preman, udah sih diinjak, Bareng diinjak, sing sujud itu muni, wah wah la ya firwahulak. Ini kita sokai muslim, buatan cerita klinik, teng kitab sokai. Wah wah la ya firwahulak. Orang bakal Allah nyepuro pura Oleh muni wah wah. Pangeran tersinggung. Tersinggungnya pangeran itu Bagaimana mungkin kamu yang manusia mengatasnamakan saya bahwa saya tidak bisa ngampuni dia? Saya ini Tuhan Saya ini tak sepuro kowe dari pangeran. Ya. Mulane aja geman, sumpah-sumpah nggo pangeran aja geman, Kang. Mulane kadang-kadang wong Islam apik sing wong awam. Juancuk kowe, dia sem, atau apik muni ngono. Timbang bawa-bawa nama Tuhan, diberi Tuhan tersinggung karena Allah buat catut namanya dalam konteks yang Allah tidak Ridho. Misalnya kulo, kulo sebagai kiai misalnya, kulo sebagai guru jenengan misalnya. Terus Mustafa kalau kulo tak pasut. Uang kok ora hormat mbek guru. Allah orang berkahi kue. Itu kadang Allah tersinggung. Saya, kan saya mengatasnamakan Allah, mensifati Allah tidak berkahi kamu loh. Allah zat sing Rahman yang sering berkahi orang. Sekarang sifatnya kamu ambil karena Anda emosi. Kemudian sifat itu kamu rubah menjadi sifat yang merugikan orang Paling angel. Tung kitab hadis sohe. Bagaimana mungkin? Mulanya Allah tersinggung. Kalau saya apal teke tersinggung ini pengiran ngeten. Man zalladhi ta'ala aliyya Allah akhira li fulan. fakat ghafartulah. Saya kandani Nabi pas saat itu ada Nabi, ada Nabi di angkatan orang itu. Hei Nabiku, mengiku kandani, bagaimana mungkin dia sumpah dengan nama saya bahwa saya tidak bisa mengampuni orang itu. Saya ini Tuhan, mengampuni tidak terserah saya. Kenapa dia melok-melok mencatut saya. Itu paling aneh Semuanya kabeh-kabeh wali itu sang wiridan mau Allah, Allah, Allah. Maksudnya orang ngatur pangeran Ya Rahman, Irhamna, Ya Rozak, Ursukna, semuanya Allah, Allah. Maksudnya itu, mbahko, no, pokoknya Allah, Allah, mbahko. <laughs> Jadi cara diterjemah ini, Allah, Allah, mbahko, no, Allah, Allah, mbahko. <laughs> Wah, repot. Rizani wali, malah itu cuma jadi wali. Perkara ini dia mesti rawani, tenanan ku rawani. Perkara ini mbah kono, Masuk muridnya Basim si tukang micet itu mau diwiritan. Basim apa mijet itu mau wiritan. Mau nangin tok. Engkau nangin tok perkara ini maksudnya saya sok bingung deh ini pasti pangeran. Engkau nangin ini maksudnya rakyat ditebak engkau nangin tok. Jadi kabeh uangmu bingung nek ngadepi pangeran. Mereka ya seperti itu. Tapi kue orang gue syariat ya rusak. Jadi kafir itu. Iya, iya kue kudu seneng wong soleh, gedeng wong dolim. Iku cara nopo. Tapi pas kue gedeng wong dolim, sisakan satu ruang bahwa Allah ya falu maya. Saisawai wong dolim iku diparingi hidayat, sing saiki soleh bu idola no, jebule suul hati. Tapi kue cara syariat kue kudu wajib seneng wong soleh, gedeng wong dolim secara syariat. Tapi harus sisakan ilmu hakikat, nah Allah ya falu ma sa. Wis ngono, mulai jadi wong alim, mulai rata-rata wong alim ku dijak bakas Allah ku men kuatir keliru. Masyur ku ada yang yang alim senane bakas. Barung sing enak endi? Pokoke dekne nggih dari sing penting-penting malah keliru malah repot. Kadang wong jaga, Wong ora tau bakas Allah kok keramat. Makanya dia menghindar. Menghindari mergo kuatir salah tafsir. Ya salah nopo? Tafsir. Itu ora tau soal. Ya paling angel. Jadi kita mencatut nama Allah paling angel. Jadi sajane hakikate Allah. ini Niku sekitar roh mau lewat asma, ya di antara asma ku Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya wis. Tapi ya sifat Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, al kohar, Niku menasio Nabi kekasih kena kohar tuntas kan. Masuk kekasih lan akan sifat kohar ya tuntas. Nabi Nuh kurang kekasih be pangeran Ulil Azam. Protes mbak pangeran. Gusti seputi to jenengan. Kan an kok tetep tenggelam. Innahu napa min ahli. Ini kok keluarga loh, Keluarga loh. jari jenengan wa inna wa'dakal jari jenengan nak keluarga loh, jenengan selamat no. Ya protes Nabi Nuh yang menungso kan. Dia cara pandang ketika Allah berjanji Nuh enggak ana banjir bandang, keluarga tak selamat no. keluarga tak selamat. Inna min ahli wa inna wa'dakal hak. Tapi ternyata Allah punya cara pandang yang beda. Cara pandang Tuhan adalah innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu solih. Sebagian jiroah innahu amila ghairu solih. Dia itu tidak anak kamu karena dia punya perilaku yang tidak baik. Makanya ada ulama berpendapat anaknya kiai atau anaknya orang soleh kok kelakuannya beda banget itu dianggap terputus mereka kan itu dianggap terputus sokono mereka inahu amalun khairu sholih. Ya berat, tapi kita tidak tahu cara pandang Tuhan seperti itu. Tahu-tahu begitu. Nabi Nuh lah ya orang roh. Tapi ada sok tahu, wong Nabi Nuh kekasih pangeran ora roh nak Allah. Tahunya ya saat itu kalau Allah punya pandangan seperti itu. Pertama dia cara pandang bibi anakku yo, ya, keluargaku. Tapi bareng ternyata begitu, jadi diamuk bukan falah tas alni male salah kabil. Jogeman bejalo aku gak ilmiah plus yono. Ini aizuka antakuna minajahili. Aku ini kowe aja geman diri bodoh. Maksudnya ternyata aku salah. Ya, jangan-jangan anak kita, keluarga kita yang kita doa-doakan, cara Allah mereka gak kepen soleh blas. Misalnya kau jadi kiai soleh, senanam tahajud, sholat kopiah badia. Kue diponaan, boleh buat cuma untuk hidayah. Mungponaan nemu sebarang ya Allah, justru sampai kau balik. uang kok melarat ngono. Uang kok main ngeleti masjid Nah, dalam keadaan ponaan sing antipati ra kepen dadi eh pali men donga supaya ponane kok dekne kan gak sambung. Misalnya lho. Ya. Kan kita ini lucu. Misalnya kula sebagai wong alim atau sebagai wong soleh. Banyak cara wong tertentu profesi kayak saya itu tidak menarik. Hasilnya ra jelas, gaji gak tetap. Sing seneng paling ya semua salam template, saya rong 200, paling wong hormat salam YouTube. Padahal misalnya jadi presiden, jadi menteri lawang dibuka no, Lu dari awal dia ora tahu kepen dadi wong alim uang wong alim GR eh, ya Allah mungkin yang niku alim <laughs> ora kepengin kok gak no, Wong dari awal ora terbersit no, foto mungkin Nabi Nuh dengan anaknya seperti itu. Ketika Nabi Nuh profesinya jadi Nabi dakwah, mungkin kan anu wong ngono wae mengurusi wong dijak Enak ya opo? Kan gak sambung kan? Akhirnya Allah yang nuruti kepinginane kanan, yaitu tercerabut. Bibi an ya, kan, ya tau kepengen koyok. Ya. Nanti kalau ijazah jenengan sama, tapi anak soleh, mulai cilik tanamkan seneng kesolehan. Sekali rasa seneng kesalehan, cah cilik roh wong soleh itu janggal. Dong itu misalnya umur wolong tahun, rambut tanam kesalehan. Bapak aku amin yang masjid, raweh, bariku tartilan. Indahnya ini, Sementara anak wong nasional, wong awam misalnya, wong awam. belok TV, enak. Bariku makan-makan enak. Bariku main karambol bopo enak. Cacili kan tetap seneng sing gampang-gampang. Lalu terus akhirnya cacili itu, oh, gusti kalau aku pengen kayak bapak, kayak iku, mergo. Tapi mulane rata-rata ulama darah ini cacili itu dia, mulai cilik, seneng kesolehan, biar orientasinya. Soleh. Nah, awalnya rasa seneng berat. Mulane pertama ibadah jane seneng ora kok dipleter gak seneng. Walladzina amanu asyaddu hubbal Mana kulo nu anak kulo wedi tenan. Piye supaya anak kulo nu seneng wong saleh. Niku seneng kaki le jajan tak kei dhuwit ben seneng jajan. Ben seneng nak wong saleh iku api. Mana kulo seneng adat kiai-kiai nak dolan ning gone wong tak cilik dikei dhuwit kulo seneng. Ben roh cacile nak wong saleh iku api. kadang sira soleh lomo sing soleh medhit innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis wae innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhire dadi ngidolakno wong dole mergo lomo mangkel wong soleh. Medhit ilaihi soleh wong medhit wae ala penyakit. Wong men cari pangeran wong bejo iku sapa? Wa ma yukhasu nafsi faulaika humul muflihun. Wong sing terbebas kok sifat medhit yaiku wong bejo. Artinya nak wong medhit wis ora bakal bejo blas. Mung rusak tatanan. Wong rapati sholat mau caci cilik tiga ijajan, jangan lele nandelok TV. Bareng waya ono es liwat aja mangan es. Bareng ibu wong soleh. Wah satu turu, sore sore ra ngerti. Wes nyentar gak kayak duwe. <laughs> Sesuai tak cilik mikir, kok menarik iku. Saya <laughs> mulai ada uang mikir, mungkin ada pelangton ya paham ya di mulane kanjeng Nabi nak ana Hasan Husain biar baik sholat itu digendong pas Nabi sujud ditumpak yo iya, menengah niku dugaannya para ulama dan saya percaya Andai kan Nabi nyentak Sayyid Hasan Husain, maka pikirannya aja cilik. Mbah loh, gara-gara sholatnya nyentak aku. Berarti Hasan Husain nganggep sholat itu problem. Bukti ini ketika sholat, bayi nyentak. Makanya Nabi nurut nuruti, yuk gedong digendong. Bahkan Nabi ketika ngadeg, putu rejini Umamah yuk gedong digendong. Akhirnya saya cili gak trauma dengan sholat. Karena ketika sholat pun gak hambatan bagi Nabi untuk menyayang seorang cucu. Umpama Nabi nyentak kaya umumnya kiai sing fanatik. Cah cilik di masjid ngeramain itu. Susu saya cilik trauma di masjid, tapi ra trauma di lapangan golek Malah repot. Lan kula nu ora sependapat, sering cerita sering ditakoni. Gus masjid itu sebagai wis cah cilik. Nah aku ya seneng, tapi ini. Ya keben caci cah cilik rame sing biru ra sing tua ramai tapi ora aku ah, aku khutbah para baru ngono lapo kowe ora gremeng wis atuh Wah <laughs> aneh wae aku Harus dene ke wirid dari seling pangeran kok eling caci lek kok eling caci lek ta nak makom ora selali kabeh ora ana caguyon ora makom kuwi ora krungu tapi ruame terus dhewe makom mendek berarti Tadi <laughs> ini guyon gue sampai anak ora duwe bapak e utangnya akeh kasus akeh kok ana iso guyon alhamdulillah wong syukur e kok ora iso wong ora iso syukur balane kafir iblis iki wong kafir ora iso syukur berarti kena ora iso syukur balane wong akhire ge ruang metenan bocah cilik peluwaran <laughs> yang ndero wong apa keluar waduh mari Gus waduh kena <laughs> dan dahil e ya over oleh like, Tuh oh, tak bela kok berlebihan. angel kumpul angel. Tapi apapun itu kita belajar sama kaji Nabi. Yang Nabi nanti sholat jamaah di depan umum. Ini pun nyatanya Sayyid Hasan kena nate nak munggah neng Nabi. Nanti sahabat ku janggal Nabi kok orang tangi-tangi kok sujud biasanya tidak selama ini. Ya sahabat yang ya beling diinjeng. Yo ada sahabat. Mungkin ada sahabat yang ada beli ni orang orang tarik iku. Tui kan, orang boy, orang suwi. Paling ya sahabat yang aku main main ni. Wajar mungkin ni kita Abu Bakar Umar, gak mungkin sahabat jauh akeh. Karena itu, oh, itu perkara deh. Mergo dadi wong saleh sing ati-ati, piye-piye dunya kuwe pangeran. Allah di sifat dasar ya fa'alun Allah. Nah ya Nah, cara wong tauhid sama fi'lu kulli mungkinin autar ku segala barang mungkin bisa saja dilakukan tuh dan bisa saja enggak dilakukan. iku hebatnya ulama. Mulai dhisik nabi ya disifati ala arad al basariyah. Allah disifati fi'lu kulli mungkinin autar ku. Ya wis. paling enak nggih ngaji ngene iki wis mesti selamat. Mergo ngaji nerangno sifate Allah mesti selamat. Jadi ganjar cek ora ditampa cek ora mesti selamat. Dongo, iya nak disebadani nek ora. Mulane teng fado ilal ilam, teng fado ilal tapi gak janut. Tapi ini teng kitab Ihya wonten semua kita ada termasuk kitab Majmu yang dikarang Imam Nawawi. Teng mukadimah kita Majmu fado ilut ta'lim. Ya sampean delok mungkin mukot mukadimah kita Majmu teng fado ilul ilam. Fado ilam kan dibagi kali misalnya ada fado ilut ta'lim, ada fado ilut ta'lim. Itu Nabi pernah masuk masjid. Yang satu kelompok mojok ning kono ndonga nganti nangis-nangis. Yang satu kelompok ora dungo ning masjid mau mulang halal haram. Najis iku ngene. Halal iku ngene. Dadi sing diarani kewan halal iku iki-iki supaya halal disembelih. Ora dungo, Nabi bareng masuk teng masjid pinarak napa koma niku ngadeg. Nabi bimbang. Ketika bimbang dari pendereknya Nabi ngendikan begini, ini hadis amma haula fayatu wa ta'ala insa'a ajabahum wa insya'allah mereka itu orang-orang yang berdoa dan mereka orang baik tapi tetap terserah pangeran nak kerso ya disebadani nak ora ya dibarno wong dungo ya lo itu ya nak pangeran kerso ya disebadani nak ora ora terus kalau mereka itu orang-orang yang mengajarkan ilmunya Allah taala halal haram itu mesti bener ya wong mulang halal haram. Wis aku tak melok iku wae. Wa inna ma buistu mualliman. Aku dadi nabi yo kon mulang halal haram. Akhire nabi melok gabung sing ngaji ke sing mulang. Mulane ulama iku ape ulama yo mulang. Lah sampean kok tangkep. Lah wong apa ya pe wiridan mulang opo? Tapi nak ulama wiridan salah kaprah, nak kakean lho maksudnya nak kader. Maksudnya terus lucu kan. Mana kok jangan Iku ulama top ora tau wiridan, malah keliru. Banyak nabi era wiridan, nabi ya mulang kok malah kok soal. tapi wong awam, ora wiridan mulang. Malah keliru. Mergi ngeten kang pentingnya. Umpama wong donga kabeh. Terus di keyakinan setiap donga disembadani, engko suatu saat kecewa, broken. Tapi nak barokai ulama no donga itu ya Allah duwe hak, iso nyembadani, iso Tapi barokah itu kuwe mesti wong apik mergo duwe saupan, duwe tawaduk, duwe nyetokno butuhe ning Allah Subhanahu wa taala. Lah iku artine apa? Wong donga sing ra frustasi ya barokah e didiane ulama. Paham ya? Terus saiki wong donga-donga sing ra frustasi barokah e didiane sapa? Didiane ulama. Nah donga iku ora mandi ra apa-apa, penting nyetokno istiqori wektu dihali. Nyetokno butuh meneng Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wong sak dunia, dunia selamat. Mereka disebadani, lah disebadani, ija eling. Dawi ulama, nak disebadani, ya Allah ngetokno api e. Nah ora, Allah ngetokno al-kohar al-jab. Lagi-lagi, keyakinan bener ini kiyo yo barokah didiane ulama. Mulane Nabi melok gabung sing ulama. Paham gitu terus. Paman kudu syukur. Wong sekedar gula ilmu dijamin pangeran. wong man salah katorikon yal tamisu fihi ilman sahala wahu lahu torikon ilal jannah wong sing iso iso belajar boleh ilmu itu didungak langit bumi Nganti iwak iwak sini segor jadi penak kan pokoknya ngaji mulang itu penak langsung tapi nak dungo gini tuh Ya wow, nak nonton tiang dungo kepengen suka, kepengen jabat jebule kasil. Berarti nunjukno sifat rohmane Apa? Saiki ana wong kepengin apa-apa ora kasil, terus usaha apa wae bangkrut terus. Berarti nunjukno sifat kohare Allah. Dalla bi wujudi asari ala wujudi nama Asma'i. Angger asari asar kasil berarti nunjukno sifat Wahhab, rozak Rahman, Rahim. Nah asari ra kasil berarti Allah nunjukno sifat Jabbar, koh Al-Mutakabbir. Wa bi wujudi asma'i hilan nunjukno kelawan anane asma'i Allah Ta'ala ala subuhi al sofi ing atase wujud sifate Allah taala. Mun karuan. Nah Allah di sifat Rahman, di sifat Rahim, berarti Allah di sifat Rahman, di sifat Rahim. Anjene asma niku sami kalian apa sih? Sifat. Wabi subuti au sofihi lan Allah nunjukno kelawan anani sifat-sifat Allah taala. Lan Allah di sifat itu nunjukno apa? Ala wujudi dzati ingatasi wujud dzati Allah taala. It halen krana iku utahi mohal ayaku mau te arfento jumeneng apa alwasfu apa sifat jumeneng binafsihi kelan awak dhewe ne alwasfi binafsihi kelan awak dhewe ne alwasfi Mergo gak mungkin sifat kok tanpa napa zat. Ya gak mungkin dong, Kang, misalnya sifat itu mesti nemplek napa zat. jadi nak ono sifat mesti ono, zat. Paham ya, mulane kudu matur nuwun. Tapi ini saya itu surah roh ini ini roh pidato untuk dhuwit, mulane orang itu rata mikir. Ya ora kabeh tapi akeh. Iku bahaya Kang, bahayane sok ben wong wis iso debat secara meyakinkan penting nyifati Allah nganggo napa? Zat. Pentingnya Allah disifati zat mergo nak Allah iku kagungan sifat kudroh, berarti Allah niku zat. Mergo sifat gak mungkin berdiri di atas sifat. Sifat mesti berdiri di zat. Nabi kita sebagai wong alim kudu nerangno hase kita meyakini Allah nggih bumi nunjukno sifat kudro. Nak wis ketemu kudro sebagai sifat ana sifat berarti mesti nempel. zat. Is mukhalun ayyaku mal wasfu binafsi. Mereka mukhal ana sifat kok nempel sifat itu sen sendiri. Saat saya jazabi mengkau te wong sendiri sifat jazab. Maksudnya ketarik dari pangeran. Wong sing wis jazab mana maknane ketarik. itu maknane apa? Ketarik wong sing atine ketarik-ketarik Allah yuk safu iku den buka sapa lahum kedhe arbabil jazab dibuka angka mali dati saking sempurnane dati Allah tapi sumayarut dihum mengkono ni balekna sapa wa taala gumeng ahlal jazab ila syuhudi sifati mare nyekseni pira-pira sifate wa taala sumayur ji'ahum sumayur ji'uhum Song kata irja, sumayur ji'uhum, mongko nuli sapa Allah Ta'ala hum ing ahlal jazab, ila ta'alu kimaring gumantungan bi asma'ihi lan pira-pira Allah. Jadi ngeten. Tiang-tiang sing jazab kepingine Allah terus Allah Allah Allah. Kepingine wae langsung ketemu Allah. Jadi wong-wong jazab ku ketemu Allah sebagai zat. Ya kalau kalian malah wong sing eling pangeran terus sing jazab ku kepingine ketemu Allah sebagai zat. Barang kepingin ketemu zat kan ruwet wong Allah cara aturan syariat tak kowe mikir dadi Allah tapi kon mikir sifate Allah gak kecekel ade Allah pialeno wong amen golek aku dari Allah semaya rutuhun ila suhuti sifate pialeno nang ning alam bumi semaya rutuhun ila ta'aluk di asma akhirnya dia dipaksa hanya kenal Allah lewat asma Akhirnya kita ya tahu ketemu Allah, tapi kita dipaksa kenal asmaknya. Iku kita nyebut Allah itu sopo Rahman. Allah itu sopo Rahim. Kita usah boleh idate. Apa? Jenis summa yurji'un ila ta'aluk bi asma. Lah ini Allah Ta'ala buat sebut-sebut itu butuh bukti. cara ini boleh bukti di Summa yaruddu di balik no sopoh Allah Ta'ala hum di balik jazab. no ila di asari maring ngeseni piro-piro asari Allah. Iku buktine kisah Rahman iku apa? Manusa sak donya iso mangan. Kabeh sak menawa iso mangan iso ngombe, iku bukti ana sifat Rahmane Allah. Mun niku tiang-tiang jadab. Niku walian golek izzat, akhirnya ketemu sifat. Lah ana saiki wasalikuna iki kira-kira al-murid, muridun. Wasalikuna iki kira-kira wong sing ambah dalane pangeran. Ya salikun gampangane tiang-tiang amatir, tiang-tiang sing makome ora jadab. Makam normal. Kalau pulau jenengan jenis salikun. Mulanya darani suluk cara wali songo dari Suluk Mereka salah kaya suluku sulukan isim fa'ilin nopo Salikun. Kata dawuh Nabi nopo man salaka torikon. Lawa salikun tapi pira purong sing ngambah jalan, ku ala aksi hada yang ngatasi soal iki. Nah, soal iki wau dene ora gule Allah se. Ya Allah golek sifat se. lu kok ono bumi berarti ono singgawi, gawe. Lho kok bumine hebat berarti singgawi di sifat kut kudro. Nah, sing bisa kudro sopo Allah. Berarti dia ini golek asar se, lagi ketemu sifat, baru ketemu sifat lagi golek zat. Lah nak wong jazab golek zat se, berhubung gak iso ketemu, akhirnya dikenal no sifat. Mulane akhirnya ketemu neng dalang ya ketemu nopo neng si Sitok bar mugah medun, sitok ngisor, munggah. Foto-foto reso munggah, reso medun ketemu neng dalang Nunggu nggih mungkin mungkin keterangane ngoten, nggih ketemu neng dalang Fanihayatu salikin mongko utawi katoke klimaki elmune wong salikin iku bidayatul majdzubin iku kawitane elmune wong jagat. Jadi cara wong salikin wis ilmu wis tuntas iku lagi ilmu awale majdzubin. Jadi kemana? Wa bidayatul salikin te kawitane wong salikin iku nihayatul majdzubin iku dadi katoke wong sing majdzubin. Lakin tadi maknan wahidin tapi ora kelan nganggo makna sing sitok. Farubamal takoya mongko terkadang ketemu sapa Ra'yu ya salikin, ra'yu ra'yu majudubin. Ya, ya, ya farubah mau takoya, mongko terkadang ketemu apa manhaji atau dalane salikin lan dalane majdubin. yubin fitori ing dalam dalan enggak ketemu ning dalan hadza utawi iki ku fitarokihi pas munggae hadza hadza utawi iki fitadali ing dalam medune hadza sitok pas munggah sitok pas medu akhirnya ketemu padha ra Mereka mergo la ya'rifu wa illallah la ya'rifu kun hawa illallah jadi nyata mbak contohnya ini. Jadi misalnya Zaid ambil bakar rumah nongki. Bakar itu misalnya tiang jazab, ya bakar itu tiang jazab. Jadi kepinginnya ketemu Allah langsung. Dia pernah mikir ya, pokoknya kepingin ketemu Allah. Karena bagaimanapun bakar ini manusia, manusia itu makhluk. Kalau mencari zatnya Allah pasti rusak. Terus masyur dari Nabi Latu, tanpa jenis Lata Tafakkaru fil Kamu jangan berpikir zatnya Barang golek Allah, di Allah ora ruang ketemu. Mau dikenalkan asmanya. Setelah dikenalkan asmanya, dikenalkan sifatnya. Akhirnya kalau langit dibunuh oleh pengiran. Dibunuh. Jadi harus dibuat, dibunuh. Lawang salikin bareng roh bumi hebat darani wah segai bumi berarti dua sifat kudro. Nah Allah di sifat kudro berarti Allah itu zat. Aku tak golek ijazah sing di sifat iki sapa? Aku tak golek sing di sifat sapa? Munggah deh. Lah munggah akhirnya ketemu. Sesi tak wis medhit. Sesi tak munggah. Tapi kok akhirnya kok iki sing munggah? Ya didono meneh. Wis ngono iku dadi hadza fi napa? Tarqihi wa hadza fi tadalli. Tadalli maknane apa? Medhit. Mulane latin lagi maknan wakil. Yo ketemu neng tengah, tapi neng tengah itu mana nih beda-beda. Sing sitok tengah berkodur sing sitok tengah berkongisor. ngisor. Kurang kok, lha kowe tahu Wah, wis repot makom-makom ini makom ini kok sampean barang iki ini Tapi apapun itu kalau pesan penjenengan, kita kudu di permanen pikiran nah Allah gak mungkin sifat. rumah lagi Allah itu gak mungkin sifat. Allah itu zat. lagi Allah itu zat berhubung Allah zat itu layak hulu fi makanin. Allah tidak perlu tempat untuk sifatnya. Karena Allah punya tempat sendiri yaitu zatnya. Hada fitarokihi wa hada fi tabalihi.